di dalam kitab beliau usul sunnah dan insyaallah taala kita akan membahas salah satu masail yang ada pada kitab tersebut ya. yaitu ucapan Imam Ahmad bin Hambal terkait dengan al-mizan al qiyamah. Qala al Imamu Ahmad bin Hambal wal imanu bil mizani al qiyamah. Termasuk diantara prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah yang ahlu sunnah wal jamaah mengimaninya, meyakininya. Sebagaimana diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya mizan, timbangan amalan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Dan ada yang menyelisih ahlu sunnah mengingkari masalah ini. Sehingga barang siapa yang mengingkari masalah ini laisa min ahli sunnah, bukan termasuk ahlu sunnah. Di antara mereka adalah al-mu'tazilah. Nanti akan kita singgung insya Allah. Di antara kelompok-kelompok yang mengingkari al-mizan, timbangan amalan adalah al-mu'tazilah. Sebuah kelompok yang mungkin saat ini tidak ada lagi nama itu. Mu'tazilah tidak ada. Namun pemikiran dasar-dasar akidah mereka menyebar saat ini. Yang diyakini mungkin oleh kelompok-kelompok sesat atau bahkan individu-individu mungkin pemikiran Mu'tazilah orang yang lebih mengedepankan akal akal daripada nas daripada nusus dalil alkitab was sunnah mereka lah mu'tazilah mereka diantara kelompok yang mengingkari adanya al-mizan timbangan amalan pada hari kiamat adapun ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang mengimani mizan Karena perkara ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Waqad ajma'al ummah ala dhalik. Dan umat ini telah bersepakat tentang itu. Berkata Imam Ahmad bin Hambal dalam risalah ini. Kama ja'a kita mengimani ahlu sunnah mengimani itu sebagaimana telah datang dalil dalam masalah ini Rasul mengatakan yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah Nanti pada hari kiamat ada di antara hamba Allah yang akan ditimbang ditimbang orang ini namun ternyata tidak memiliki wazan, tidak memiliki bobot, bahkan seukuran atau seberat sayap nyamuk pun tidak. Jadi ini sangat ringan orang ini. Tidak memiliki bobot di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini yang baru kita dengar ini diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya nomor 4729 di dalam kitab tafsir dari Sahihul Bukhari wabillahi taufik yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam Nabi mengatakan Nabi bersabda innahu layak tirrojul al azim as samin al qiyamah la yazinu indallah janahu ba'udah demikian kata Nabi saw nanti akan datang seorang laki-laki besar tubuhnya samin gemuk al qiyamah pada hari kiamat namun di sisi Allah la yazinu indallah di sisi Allah tidak memiliki bobot tidak memiliki berat janahu ba'udah walaupun seberat sayap nyamuk kemudian Rasul membacakan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 105 fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna maka kami tidak akan menegakkan bagi mereka orang-orang kafir pada hari kiamat timbangan Ya ini mereka tidak ada timbangannya, tidak ada bobotnya, tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufik. Nah, ini dalil. Cukup seorang mukmin, seorang sunni, ahlu sunnah ketika datang dalil dari Nabi Ali salatu wasallam sudah langsung beriman. Tidak banyak komentar, tidak banyak bicara, Jelas Rasul mengatakan nanti pada hari kiamat akan datang seorang yang gemuk, besar, ditimbang, tidak ada bobotnya. Selesai sudah. Kita beriman. Betul-betul nanti akan didatangkan orang itu dengan kondisi seperti itu, ditimbang tidak ada apa? bobotnya. Kalau di sampingnya dikasih sayap nyamuk, lebih berat sayap nyamuk daripada orang ini. kalau Imam Ahmad bin Hambal berkata Imam Ahmad selanjutnya watuzanu a'malul ibad kama jaa fil asar juga nanti pada hari kiamat yang akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jal dengan mizan adalah amalan-amalan hamba. Kalau tadi orangnya yang ditimbang. Sekarang apa? Amalannya. Nanti akan datang lagi riwayat kitab yang ditimbang. Semuanya ini ada. Terkadang yang ditimbang adalah orangnya. Terkadang yang ditimbang adalah kitab atau buku catatannya. Atau yang ditimbang adalah amalannya. Wabillahi taufiq. Kita baca ucapan Imam Ahmad. Watu zanu a'malul ibad kama jaa fil asar demikian juga akan ditimbang nanti pada hari kiamat amalan-amalan hamba sebagaimana datang dalam asar al asar yakni sunnah hadis dan dalil-dalil tentang amalan itu akan ditimbang itu banyak. Termasuk juga buku catatan yang akan ditimbang. Nah, mungkin ada yang bertanya. Dan ini adalah pertanyaan akliyah, sumbernya akal. Pertanyaan ini bisa jadi betul-betul ingin tanya atau pertanyaan ini maksudnya adalah mengingkari Ya, orang tanya kan macam-macam ya kan? Ada yang tanya memang ingin tahu. Ada yang tanya namun maksudnya adalah mengecek ya. Atau mengingkari. Kalau yang tanya itu orang bodoh kira-kira apa maksudnya? Ingin tahu ya. Maka pensikapan kita pun beda. Tapi kalau yang tanya adalah terkenal ahlul bidah ya penyeru kesesatan terbiasa dengan mengutamakan akal nah ini korinah ya, indikasi memang maksud dari orang ini adalah untuk apa mengingkari ya. makanya Imam Ahmad atau Imam Malik rahimahullah Imam Malik ketika di dalam majelis ada yang bertanya tentang istiwa kaifastawa Wahai Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah? Imam Malik langsung menunduk. Kemudian beliau mendongakkan mukanya merah, keringat keluar bercucuran dari beliau, marah beliau. Beliau mengatakan al-istiwa'u maklum. Istiwa itu maknanya jelas dalam bahasa Arab. Dan Nabi berbicara dengan bahasa apa? Arab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab maknanya jelas istiwa itu artinya Allah di atas seluruh makhluknya di atas langit di atas semua makhluknya di atas ars istiwa jelas maknanya wal imanu bihi wajibun dan mengimani adalah perkara yang wajib Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya Allah beristiwa majhul. Tidak tahu dan tidak boleh kita bertanya bagaimananya. Maknanya jelas. Namun bagaimananya tidak tahu dan tidak boleh kita bertanya. Wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun dan mengimani masalah ini sifat ini wajib was su'alu anhu bid'ah dan bertanya tentangnya ini bid'ah Kemudian Imam Malik memerintahkan orang ini diusir, memerintahkan agar orang ini dijauhkan dari majelis. Karena ada korinah dan juga pelajaran pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang apa? Batil. Ya, namun mungkin ada orang yang jahil bertanya, ya betul-betul jahil, tidak ngerti. Nah, ya. Taib kembali kepada pembahasan. Mungkin ada yang bertanya, Amalan kok ditimbang ya? Bukankah amalan itu sesuatu yang abstrak? Sesuatu yang tidak bisa dilihat. Taib. Nah, ini sebenarnya pernah dibahas ya. Kita ulangi saja. Nah, ya. Lafaz. Ya, daripada putus ya. Nah, nah. Baik. Makanya catatan kalau bisa ada terus ya. Nah, jadi Pak Ustadz ini belum, ini sudah. Gitu. Amalan itu kan abstrak. Keif, bagaimana? Kok ditimbang? Apalagi amalan hati. Amalan hati ada tawakal kepada Allah Azza wajal, Ya. Khauf, takut pada Allah. Ya. Roja, harapan pada Allah Azza wa Jal ya. as-sabr sabar sabar itu kaitan juga dengan apa hati ya. terus amalan sholat amalan sholat itu ya kelihatan tapi abstrak tetap kaitannya dengan kehusuan ya kaitannya dengan sejauh mana orang ini memahami apa yang dia baca kok ditimbang ya Bagaimana? Jawabannya yang pertama, kewajiban kita adalah mengimani. Rasul mengatakan amalan kita akan ditimbang, sudah titik selesai. Masalah masuk akal tidak masuk akal, tugas kita adalah apa? Mengimani. Terus mau apa kamu? Nah, ya mau menolak sabda Rasul mau mengingkari ucapan Allah ini Rasul mengatakan demikian Rasul mengatakan akan ditimbang amalan hamba selesai sudah saya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul selesai titik dan kita mengimani apa yang beliau imani selesai Sanian yang kedua Kalau memang secara akal kamu yang seperti ini tidak mungkin. Tetapi di sisi Allah Azza wa Jal suatu hal yang mudah baginya. Kalau kamu tidak menganggapnya mungkin, kamu akalmu terbatas. Ya. Tetapi di sisi Allah Azza wa Jal mudah bagi Allah. Kita tidak bisa bayangkan amalan yang abstrak kok ditimbang. Ya. Tetapi Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menimbang sesuatu yang abstrak itu. Yang menurut kamu wahai orang-orang Mu'tazilah tidak mungkin. Ya. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan sesuatu yang sifatnya maknawi, sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang tampak. Menjadi sesuatu yang materi tampak. Mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Seperti disebutkan dalam hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhuma tentang nikmat kubur dan azab kubur. Ketika seorang mukmin ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, dijawab oleh seorang mukmin rabbi Allah rabb saya adalah Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab. Kemudian dibukakanlah kuburan seluas-luasnya, diberi cahaya oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Dibukakan pintu menuju jannah. Kemudian setelah itu ketika hamba orang atau hamba yang beriman ini sendiri di alam barzah tiba-tiba didatangi oleh sesosok manusia yang demikian tampan sesosok manusia yang demikian menyenangkan datang mendekatinya sampai seorang mukmin ini bertanya man anta siapa engkau wajahmu wajah yang baik wajahmu wajah yang menyenangkan apa jawaban orang ini? Ana amalu kasalih. Aku adalah amalan solehmu. Jadi amalan soleh yang selama ini ya sifatnya tidak kelihatan bacaan Al-Quran, zikir, doa dan seterusnya amalan-amalan itu Allah rubah Allah bentuk amalan itu menjadi apa? Ya, manusia ada wajahnya disifati tampan, ada mulutnya dia bisa berbicara, ya, seperti manusia. Ya. Dialah yang kemudian menemani di alam barzakh itu. Ya, betapa bahagianya seandainya kita ditemani amalan soleh kita. Itulah perjuangan yang sedang dilakukan oleh masing-masing manusia di muka bumi ini. Ini jawaban yang kedua. Bantahan bagi orang-orang Mu'tazilah. Ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan mana mungkin ada mizan timbangan yang menimbang amalan soleh. Bukankah amalan soleh atau amalan kejelekan itu sesuatu yang sifatnya abstrak? Kok ditimbang bagaimana? Nah, jawabannya apa? Yang pertama tadi Nah, Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, sudah kita beriman. Yang kedua, kalau akalmu tidak sampai tidak bisa memahami ya namun Allah azza wa jalla ala kulli syai'in qadir sesuatu yang kamu menganggap tidak mungkin bagi Allah mudah jawaban yang ketiga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah Jawaban yang ketiga dari bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah kita katakan kepada mereka bismillah banyak perkara-perkara atau ada contoh dalam kehidupan dunia ini sesuatu yang dulu manusia tidak bisa mengukurnya ya, menimbangnya. Kemudian manusia bisa menimbang dan mengukur. Manusia bisa menimbang dan mengukur. Contohnya derajat panas tubuh. Ya. Ini kan sesuatu yang abstrak. Ya atau tidak? Abstrak ya ini kalau diukur ini berapa kilo berapa kan tidak ada bayangan dulu ya taunya ya panas atau anget dingin hanya tiga itu saja panas anget atau apa dingin ah subhanallah nah ya. kemudian setelah itu ada ukuran-ukuran yang bisa mengukurnya air itu ya kalau 0 derajat ke bawah dia akan apa? membeku derajat Celcius. Terus naik anget sampai 100 derajat Celcius. Mendidih. Selebihnya menguap. Ya. Besi bisa lebih dari itu. Ya, sekian ribu derajat, sekian atau titik lelehnya berapa titik leleh baja dengan titik leleh besi beda. Ya. Wabillahi taufik. Ketemu juga ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur sesuatu yang tadinya tidak terbayang, abstrak. Kan demikian ya? ya. Maka sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini contoh mudah saja. Nah. Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada manusia, Allah mudahkan kepada manusia sampai kepada itu. Di dunia kedokteran pun dipakai. Ya, panas yang normal dalam tubuh manusia taruhlah 36 derajat Celcius, lebih dari itu ini sudah berlebihan. Ya, harus segera ditangani. Nah, ya. Ya. Wabillahi Apakah kemudian kita akan mengingkari ketika Pak dokter memasukkan apa itu termometer ke ketiak kita? Pak, Pak, jangan Pak. Ini sesuatu yang abstrak. Nah, ya. Jangan dimasukkan di sini. Nah, ya. Ya. Atau dimasukkan ke mulut. Nah, Nunsau Pak. Nah, kita harus mengedepankan akal di sini. Nah, ya. Tidak bisa seperti itu. Lu ini buatan manusia. Kalau kita mengingkarinya pun dikatakan kita tidak beres. Nah, ini sabda Rasul, ini firman Allah Azza wa Jal, kemudian dikatakan tidak mungkin. Ya, tidak ada dalam kamu seorang muslim, kamu seorang mukmin mengingkari yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata Imam Ahmad selanjutnya, wal imanu bihi watasdiku bihi dan kewajiban kita terhadap ayat-ayat dan dalil-dalil hadis tentang masalah mizan, timbangan, kewajiban kita adalah mengimaninya, watasdiku bihi dan membenarkannya, wal i'rad dan kita berpaling aman radda Kita berpaling dari orang-orang yang mengingkarinya. Berpaling. Ini prinsip ahlu sunnah. Jangan pedulikan mereka. Watarku mujadalatihi dan kalau ada orang yang mengajak debat dalam masalah ini kita tinggalkan. Mengajak debat kok sesuatu yang sudah jelas. Ya. Seorang muslim jelas yakin Al-Qur'an was sunnah jelas. Ya. Kalau panjenengan melihat ada nasi yang sudah basi, benyek, baunya apa namanya? Sudah kecut Antum yakin ini nasi basi benyek? Ada yang datang pada antum, mari kita berdebat. Kita buktikan nasi ini basi atau tidak basi. Antum melayani tidak? Nah. Ngantuk loh. Nah, ha, antum melayani tidak? Mantuk ya kan. Kalau saya tidak namanya. Taib. Nah, Tidak mungkin kita melayani sesuatu yang jelas wadih di hadapan kita ini. Ini nasi sudah basi. Nasi sudah rusak. Kok ada orang yang mengajak debat untuk membuktikan bahwasanya nasi ini tidak apa? basi. Mana yang lebih yakin dalam seorang muslim, dalam kamu seorang muslim, sesuatu yang dia lihat ini atau sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya? Ya. Tentunya seorang muslim lebih yakin dengan apa yang diucapkan Allah dan Rasulnya ya, daripada sesuatu yang dilihat tadi, ya atau tidak? Lebih yakin. Makanya ini juga yang harus kita pakai dan harus seorang muslim pakai ketika dia berjumpa dengan dajjal. Nasallallahu alaihi wal Kita mohon kepada Allah keselamatan dan perlindungan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dajjal membawa sungai api. Tampaknya api, namun sesungguhnya adalah air yang sangat apa? Segar. Demikian disebutkan dalam riwayat yang sahih. Dajjal membawa sesuatu yang sepertinya air yang segar mengalir. Ketahuilah itu hakikatnya adalah apa? Api. Maka jika engkau melihat yang seperti itu, datangilah api itu. Masuklah ke dalamnya. Karena sesungguhnya itu adalah air yang segar. Jangan percaya dengan apa yang dilihat kalau bertentangan dengan apa? Nusus. Dalil Alkitab was sunnah. Yang kita yakini adalah Alkitab was sunnah. Ya. Wabilahi taufik. Maka di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah terhadap perkara-perkara yang memang itu perkara yang sudah diyakini, perkara yang ditunjukkan Alkitab was sunnah dan itu perkara yang telah disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah kalau ada orang yang mengajak berjidal sesuatu yang tidak boleh dilayani watarku mujadalatihi dan kita meninggalkan debat dengan orang-orang itu orang-orang yang mengingkari mata mengingkari ya al mizan wabillahi taufiq ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Baik, kita baca syarah min usuli ahli sunnati al imanu bil yaumil akhir apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini terkait dengan mizan adalah bagian dari iman kepada hari apa? akhir iman kepada hari akhir banyak perkara-perkara yang harus kita imani nikmat kubur azab kubur soal al mungkar wan nakir pertanyaan malaikat mungkar dan nakir al ba's kebangkitan ya. al mahsyar dikumpulkannya manusia di padang mahsyar al hisab ada lagi hisab ada lagi al mizan timbangan ada lagi sirat jembatan ada lagi al haud telaga al-jannah wan nar, surga dan neraka. Nikmatul au naimul jannah, nikmat-nikmat jannah, wa adzabun nar dan adab neraka. Ini termasuk bagian dari perkara-perkara iman dengan hari akhir. Ya. Yeah. Termasuk masalah mizan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Ini diantara ayat yang menyebutkan tentang mizan Allah berfirman wa nadha'ul mawazinal qisṭa di yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha Allah azza wa jalla berfirman dalam ayat ini dan kami Allah Azza wa Jal akan memancangkan mizan, mizan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat maka sungguh tidak ada satu jiwa pun yang dizolimi walaupun sedikit sampai pun amalan itu adalah amalan yang sekecil habbah min khardal sekecilnya ukuran biji sawi atau yang lebih kecil dari itu atau yang lebih kecil dari itu ataina biha sungguh kami akan mendatangkannya dan cukuplah kami sebagai zat yang menghisap ayat ini dalil bahwasanya Allah akan memansangkan apa mizan dan akan ada yang ditimbang di situ dan timbangan ini sangat-sangat bisa menimbang segala sesuatu. Sampai pun sesuatu yang apa tadi? Kecil. Sangat kecil. Tidak ada yang dizalimi. Naam. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam ayat yang selalu kita baca, sering kita baca hampir kaum muslimin seluruhnya menghafalkannya. Surat yang pendek di antara surat-surat dalam juz amma ya. Surah uh, Al-Qari'ah ya atau apa? Uh, uh, ya. Faman ya'mal misqala dzarratin خيرا يره من يعمل مثقال ذرة شرا يره نعم آه، أبا زلزلة هي نعم سورة زلزلة نعم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Kalau dalam Al-Qari'ah, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dua surat ini ya, menetapkan bahwasanya sesuatu yang kecil itu akan ditimbang dan timbangan itu ada dan bisa berat bisa apa namanya ringan dari amalan itu apakah amalan kebaikan atau amalan keburukan faman saqulat mawazinuh fahuwa fi aisyatir radiyah barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya maka dia mendapatkan kenikmatan kebahagiaan nikmat sebaliknya orang-orang yang amalan kebaikannya sedikit lebih berat amalan kejelekannya fa ummuhu hawiyah Taib. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah. Manusia yakni jasad akan ditimbang. Amalan juga akan ditimbang suhuf suhuf ini buku catatan juga akan di, ditimbang di antara dalil yang menunjukkan itu buku catatan akan ditimbang adalah hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Ahmad bin Hambal fi Musnadih juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah fi silsilah Al Ahadits As Sahihah dan berkata Syekh Ahmad Syakir fil Musnad isnaduhu sahih. Itu hadis tentang bitokoh kartu akan ditatangkan nanti pada hari kiamat seorang laki-laki yunsyarulahu tis'atan wa tis'ina sijillan akan dibentangkan di hadapannya 99 catatan setiap catatan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam maddal basar sejauh mata memandang ini kan fiha sayiat, di dalamnya ada kejelekan kejelekan catatan keburukan dia sampai laki-laki ini takut ketakutan fayahabu rajul takut laki-laki ini melihat buku catatannya penuh dengan catatan kejelekan sampai ditanya laki-laki ini ya. hal laka min udhr hal laka min udhrin demikian kurang lebih apakah engkau ada udhur ya. la ya rob tidak ada wahai robku tidak ada uzur, mau majukan apa? Memang ini amalan saya, kejelekan saya. Ya. Tidak bisa mengajukan uzur. Kemudian ditanya, halaka min hasanah? Apakah engkau memiliki hasanah, kebaikan? Tidak terbayang dia punya kebaikan. Karena saking banyaknya kejelekan yang dia saksikan. La ya Rob tidak ada, wahai Robku. Dikatakan bahkan engkau memiliki catatan atau memiliki kebaikan amalan fa yukhrajulahu al-bitaqah maka dikeluarkan untuknya sebuah kartu fiha di dalamnya ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kalimat tauhid yang dia ucapkan mukhlishan lillah yang dia ucapkan ikhlas karena Allah Azza wa Jal sampai orang ini heran apa artinya bitokoh kartu ini dengan catatan yang demikian panjang tebal ini 99 catatan nah dikatakan sungguh engkau tidak dizolimi dan hari ini tidak ada orang yang dizolimi maka ditimbanglah catatan-catatan yang sejauh mata memandang itu dengan satu bitokoh, satu kartu yang tertulis syahadah ini ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Diampuni oleh Allah Azza wa ya, masuk dalam jannah Allah Azza wa Ya, Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini hadis menunjukkan Betapa pentingnya kita untuk mengikhlaskan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Agar kalimat ini berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak mencampuri tauhid seorang muslim dengan asyirik billahi azza wajal. Dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semuanya ini ada amalan ditimbang tubuh ditimbang juga sijilat buku catatan ditimbang kita mengimani semuanya ya. semua yang dikabarkan oleh Allah Azza wa dikabarkan oleh Rasul SAW pernah suatu saat Abdullah bin Mas'ud al hudali radhiyallahu taala anhu naik ke atas pohon arok ya. pohon eh, yang biasa kayunya untuk siwak ya. singkat saya demikian naik ke atas ketika beliau ke atas kelihatan betis beliau kecil nah. sehingga sebagian sahabat tertawa menyaksikannya ya. Ya. tertawa Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ada apa kalian ini? Sungguh ya. Kedua kaki Ibnu Mas'ud ini lebih berat ditimbangan daripada Uhud, daripada gunung apa? Uhud. Maka ini juga dalil bahwasanya tubuh manusia dia apa? ditimbang. Ya. Ya. Wabillahi taufik. Mungkin ada lagi yang bertanya. Dan ini adalah subhatnya orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah Maha Tahu. Betul atau tidak? Betul, tidak salah. Allah Azza wa Jal Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar di sisi Allah Azza wa Jalla tidak perlu bagi Allah dengan timbangan-timbangan ini. Nah ini kesimpulan yang kedua yang salah. Diawali dengan apa namanya? Sesuatu yang benar, mukaddimah yang benar, pengantar yang benar, hasilnya salah. Ini orang-orang yang pakai akal, mengedepankan akal. Ya. Dan subhanallah demikian orang-orang Mu'tazilah. Ya. Wabillahi taufiq. Kalau memakai kerangka akal orang Mu'tazilah yang seperti itu, ya sudah kita tidak akan mengimani apa-apa sudah. Ya. Tidak perlu ada malaikat pencatat ya. di kanan dan kiri kita. Tidak perlu. Untuk apa ada malaikat-malaikat itu? Allah Maha Tahu. Ya, ya atau tidak? Ya. Untuk apa Allah Azza wa nah, ya. menciptakan malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga gunung. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi rahim. kalau kita ditanya Allah maha kuasa atau tidak? Maha kuasa Allah butuh tidak kepada malaikat? Tidak butuh. Nah, Berarti untuk apa Allah menciptakan ini? Nauzubillah min dalik. Ini kalau sudah pakai akal seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya, tetapi Allah menghendaki ini semuanya untuk hikmah yang sangat besar, hikmah yang sangat agung. Ya. Wabillahi taufik ada malaikat-malaikat yang menjaga gunung datang kepada Nabi Ali salatu wasalam ketika Nabi diusir dari Taif. Datang malaikat ketika Nabi datang ke Taif diusir oleh orang-orang Taif dilempari batu sampai berdarah beliau meninggalkan Taif dalam keadaan bersedih, dalam keadaan nah gundah gulana. Ya. Bersedih karena kaumnya tidak mau beriman. Ya. Adapun apa yang menimpa beliau, beliau sabar, siap untuk menghadapi itu semuanya. Ya. Ketika beliau sampai di sebuah tempat yang bernama Kornul Manazil, tiba-tiba datang kepada beliau malaikat suara dari langit malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam bersama Jibril ada malaikat penjaga gunung malakul jibal malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul ya Rasulullah ini malaikat penjaga gunung diutus oleh Allah Azza wa Jal diizinkan untuk mendengar perintahmu jika engkau mau, engkau perintahkan dia untuk mengangkat gunung dan dijatuhkan ke dalam atau kepada orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Penduduk Taif, penduduk Mekah yang tidak mau beriman ketika itu. Ini ada malaikat yang bertugas menjaga apa? gunung. Ya. Apa Allah tidak mampu mengangkat gunung itu? Apakah Allah tidak mampu mengurusi gunung itu? Ya. Sehingga harus menciptakan malaikat. Kalau sampai ada yang berpikiran seperti itu, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk ibadah, apa Allah butuh pada ibadah kita? Kita diperintahkan untuk melakukan ibadah haji, kita diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat, kita diperintahkan untuk menyembelih korban, kita diperintahkan untuk tolabul ilmi, beribadah pada Allah. Apakah Allah butuh kepada ibadah kita? Yang dengannya kemudian Allah akan menjadi lebih berkuasa. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi lebih besar. Tidak. Allah perintahkan untuk hikmah azimah. Hikmah yang sangat besar. Ya. Menguji manusia siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Ya. Ya, kalau orang pakai akal-akalan seperti ini nanti Mu'tazilah. Ya. Allah kan Maha berilmu. Allah Maha tahu. Kadar amalan orang per orang Allah Maha tahu. Tak perlu mizan, tidak perlu timbangan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Di antara hikmahnya wallahu taala alam bisawab menampakkan keadilan Allah Azza wa Jal ya. sehingga hamba betul ya, betul-betul menyaksikannya ya. Ya. tidak ada lagi yang kemudian ya, protes dan seterusnya menyaksikan betapa luasnya ilmu Allah tidak ada yang luput dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang kafir melihat buku catatan mereka mengatakan, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Wa wajadu ma 'amilu hadira. Ketika mereka membuka buku catatan, mereka mengatakan, "Buku apa ini?" La yughadiru, tidak menyisakan, tidak meninggalkan saghiratan yang kecil wala kabiratan atau yang besar illa ahsaha kecuali tertulis tercatat di dalamnya Ya. Bahkan mungkin banyak di antara amalan-amalan yang sudah lupa. Tercatat semuanya di buku catatan itu. Hikmah tampak. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Ya. Tanpa buku catatan itu Allah Maha mengetahui. Ya. Tanpa timbangan itu Allah Maha tahu. Ya. Tanpa malaikat Allah Maha kuasa. Tanpa manusia beribadah Allah Maha kuasa walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin Allahu azza wa jalla berfirman bagi manusia wajib atas mereka melakukan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk menuju ke sana dan barang siapa yang kufur kepada Allah seandainya manusia semuanya kufur pun fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Ya, ini diantara akal kalau sudah dikedepankan. Ya. Wabillahi at-taufiq. Nah. Ada sebuah hadis yang mari kita amalkan. Semoga memperberat amalan kita di timbangan nanti. Sekaligus ini dalil di antara dalil-dalil yang menunjukkan adanya mizan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari rahimahullah di akhir Sahih Bukhari. Dan hadis ini juga dijadikan sebagai hadis yang terakhir oleh al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Dalam kitab Bulugh al-Maram. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Taib hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Nabi alaihi salatu wassalam kalimatani ada dua kalimat habibatani ilar rahman yang dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah khafifatani ala lisan dua kalimat ini ringan di lisan untuk mengucapkannya tidak berat namun saqilatani fil mizan sangat berat dua kalimat ini di mizan berarti amalan akan ditimbang ini termasuk zikir apa dua kalimat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini diantara upaya untuk kita memiliki amalan yang berat di timbangan nanti. Yuksir hadhil kalimah. Memperbanyak kalimat ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Dan ini termasuk zikir-zikir mutlak zikir-zikir mutlak Yani kapan saja kita baca ya selama bukan waktu yang terlarang untuk kita membacanya kita bisa membaca kalimat ini waktu terlarang seperti seorang di dalam WC misalnya ini waktu untuk bukan untuk berzikir seorang bisa membaca ini dalam keadaan duduk dalam keadaan berbaring dalam keadaan berjalan ya. pintu kebaikan itu sangat luas pintu amalan yang akan memperberat amalan kita di timbangan nanti juga banyak walhamdulillah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ya ya wabillahi taufik maka jangan sia-siakan kesempatan ini ya. ini juga semakin menunjukkan betapa berharganya waktu bagi seorang muslim Ternyata waktu yang pendek bisa menjadi sebuah amalan yang besar dan berat di sisi Allah Azza wa Jal. Dengan mengucapkan kalimat ini, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara hadis yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan ini di antara amalan-amalan yang berat timbangannya di sisi Allah adalah husnul khuluq akhlak yang baik dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam at-tirmidhi rahimahullah Rasulullah mengatakan ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq tidak ada sesuatu yang di dalam mizan itu melebihi beratnya husnul khuluq, ahlak yang baik. Tentunya ahlak yang baik yang paling besar yang pertama adalah ahlak kepada Allah. Dengan mentauhidkannya. Dan kemudian ahlak kepada manusia, kepada al-walidain, kedua orang tua, kepada kerabat, istri, anak-anak. Ya. Dan Nabi, Nabi pernah mengatakan, khairukum khairukum di ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Dan aku kata Rasul adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Tidak ada orang yang lebih baik akhlaknya kepada istri, lebih daripada akhlaknya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Maka mari ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita beriman kepada mizan timbangan dan di antara buah keimanan kita kepada mizan adalah kita berusaha untuk beramal dengan amalan-amalan yang akan memberatkan timbangan amalan kita. Taib. Wabillahi taufiq. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini nah, berfaedah dan bermanfaat. Ya. Taib. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa melanjutkan pembahasan. Ya. Dan masih ada beberapa hal terkait dengan mizan sebenarnya. Namun kita cukupkan apa yang kita telah bahas. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh